Dan demikianlah yang namanya perkara itu sampaikan bertahap. Dari mulai usul. Baru kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya. Ini ahli sunnah. Oleh karena itu, kita melihat ternyata mereka-mereka yang berpakaian sunnah mengaku ahlu sunnah ternyata bukan ahlu sunnah seringkali bikin masalah. Kenapa kira-kira bikin masalahnya? Karena mereka pakaian ahli sunnah, ucapannya ucapan ahli sunnah, bahkan yel-yelnya adalah ahli sunnah, ahli sunnah. Tetapi ketika berdakwah, tidak bertahap, bahkan loncat. Belum membahas masalah tauhid la ilaha illallah. Belum membahas masalah usul, prinsip-prinsip sunnah sudah membahas masalah-masalah yang diperdebatkan di masyarakat. Akhirnya terjadi keributan. perasaan kita mendakwakan dengan dakwah yang sama. Kita menyatakan itu bid'ah, muhdatsah. Tapi kenapa? Selalu yang terjadi pada mereka. Iya Pak ya. Selalu pada hizbiyin, sururiyin yang aku oleh sunnah. Yang diusir, yang diperangi, yang begini, yang begini. Selalu mereka. Kenapa ikhwan ibn azakumullah? Padahal kalau dilihat katanya mereka salafi lembut. Ternyata lembut pada satu pihak, tapi tidak lembut pada pihak lain. Lembut dari satu sisi, tetapi ngawur sembrono dari sisi lain. Kalau saja bertahap, maka niscaya akan dapat menjelaskan dengan gamblang apa yang kita maksud. Ini dulu. Setelah paham ini, baru nomor dua. Setelah paham nomor dua, baru nomor tiga. Dan itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Falyaj'al awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, ajarkan. Inna Allah farada alaihim khamsa salawat. Sesungguhnya Allah mengajarkan pada mereka salat lima waktu. Fi kulli yaumin wa lailah. Fa ma ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah tarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka maqala sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Dan para ulama mengambil faedah-faedah dari dalam hadis ini sangat banyak. Di antara faedahnya ad-dakwah dakwah dengan bertahap. Berdakwah dengan bertahap.